Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu.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 Qala fa'akhbirni 'anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta, qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala hal mas'ulu 'anha bi'alami min sail Qala fa'akhbirni قال أن تلد الأمة ربتها وأن الخفاة المرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم Naam barakallahu fikum ahsanta. Insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya, naam barakallahu fikum Antum lagi ya. Nah, barakallahu fikum antum lagi nanti yang lainnya juga dapat bagian. Antum nanti setelah Idul Fitri. Paham ya? Antum setelah Idul Fitri dikasih waktu yang sangat panjang sekali. Kalau berusaha bisa. Paham ya? Karena kalau tak perhatikan hari-hari ini mungkin belum bisa ya. Setelah Idul Fitri siap. Nah, tapi diupayakan dihafal. Jangan cuma insyaallah toh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dihafal sedikit demi sedikit nanti disetorkan sama ini Fajri atau dengan Ihsan enggak masalah atau dengan usama atau dengan yang lainnya. Paham ya? Yang penting sedikit demi sedikit punya kitabnya, matanya punya, nanti beli. Kalau enggak punya beli, nah dihafal sedikit demi sedikit. Nah, kalau belum hafal yang hari pertama, hari pertama dulu enggak masalah. Pendek, innamal a'malu binniyat. Mudah kan? Tapi sampai selesai. Paham ya? Sampai selesai nanti setorkan baru hadis yang kedua yang panjang itu baru yang ketiga dan seterusnya kalau ber, nah, berusaha insya Allah bisa man jadda wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat paham ya nah barakallahu fikum tapi kalau enggak bersungguh-sungguh enggak dapat-dapat paham ya ayo na'am barakallahu fikum jadi nanti diupayakan tak kasih waktu sampai setelah Idul Fitri nanti paling panjang itu waktunya nah na'am barakallahu fikum seperti itu Ikhwan fitina azan wa zakumullah kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in an in yang syarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidhahullah taala. adik antum di mana? Oh, di belakang. Naam. Wa qala ta'ala dan Allah taala berfirman, "Man istata'a ilaihi sabila." Maksudnya ini berkaitan masalah orang-orang yang diwajibkan haji, itu kan? Itu benar. Man sata'a sabila, itu orang-orang yang mampu untuk menempuh perjalanan haji. Nah, barakallahu fikum. Karena haji itu enggak sembarangan, kalau enggak mampu ya enggak wajib. Paham ya? Yang enggak mampu enggak wajib. Tapi bagi orang-orang yang mampu untuk menempuh perjalanan haji, kemampuan di sini nanti sebagaimana akan disebutkan oleh beliau diukur dengan dua perkara. Kemampuan hartanya dan mampu badannya. Jadi harta ada, badan sehat, berangkat. Tapi kalau misalkan badannya sehat, kekar, tapi nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya biaya, ya nggak berangkat. Namun beda sebaliknya, orang yang hartanya banyak, melimpah, punya harta, tapi dia badannya nggak sehat, nggak bisa berangkat, boleh diwakilkan. Paham ya? Boleh diwakilkan yang namanya na barakallahu fikum badal hajj atau taukil. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala man istata'a ilaihi sabila bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanan mampu di sini diukur dari dua perkara mampu dari sisi hartanya dan mampu dari sisi apa badannya Nah barakallahu fikum ikhwani fi din azani wasakumullah antum belum punya eh, nanti fotokopi ya na'am barakallahu fikum nanti difotokopi kalau sudah ada rezekinya antum juga belum punya nanti kalau ada rezeki fotokopi ya Eh, na'am. Antum juga belum punya? Nanti kalau ada rezeki fotokopi. mam ya? Bukan kopinya yang dibeli, fotokopi. mam ya? Allahu musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Lamma kana al-hajju yahtaju ila nafaqah. Tatkala atau manakala haji itu butuh nafkah, butuh biaya, wa yahtaju ila maunah dan butuh perbekalan, wa yahtaju ila safarin dan butuh yang namanya safar pergi, wa fihi masyaqqah dan juga di dalamnya ada unsur masyaqqah itu berat. Karena jauh dari Indonesia jauh ke sana ya. Barakallahu fikum. Namun walaupun sejauh apapun kalau ditempuh dengan pesawat ya tidak terlalu nampak jauh. Paham ya? Yang jelas ada masyaqqah. Safar berat. Karena safar itu sendiri apa? Qit'atun minal azab. Jadi as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah potongan daripada azab. Karena capek, letih, kemudian terkadang intinya capek orang safar itu, pergian jauh. Paham maksudnya ya? Walaupun pakai mobil misalkan, pakai pesawat, yang namanya capek itu ada. nah ya, seperti itu. Kita lihat syaratallahu liwujubihi al kata beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim man istata'a sabila. Bagi siapa yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Nah, di situ disyaratkan apa? Istita'ah, kemampuan. Karena perkaranya bukan perkara ringan, perkara yang ada unsur berat di dalamnya, butuh perbekalan, butuh biaya, butuh safar dan terkadang capek, letih dan misalnya. Oleh karena itu Allah Taala mengatakan apa? Man istata'a. Bagi siapa yang mampu. Fal istita'atu takunu bil mal wa takunu bil badan. Ini dihafal ya. Istita'ah kemampuan di sini terjadi dengan harta dan terjadi dengan badan. Jadi orang wajib haji bagi yang mampu. Nah, kemudian dua titik langsung di nomor satu mampu apanya? Hartanya. Nomor dua mampu apa? Badannya. Itu faedah tulis nanti ya. Nah, barakallahu fikum yang belum bisa mencerna dengan baik ditulis. Karena ini penting nanti tanya orang mampu apanya? Mampu badannya. Kurang badannya dan hartanya. Paham ya? Nah, tapi kalau mampu hartanya badannya tidak bisa berangkat, bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Jadi wajib atau tidak haji itu bagi yang Mampu apanya? Eh, badan dan hartanya. Nah, barakallahu fikum. Faman istata'a bi badanihi wa laysa 'indahu malun falaysa 'alaihi hajjun. Maka barang siapa yang mampu dengan badannya tapi dia tidak punya harta, tidak punya uang, maka tidak ada kewajiban bagi dia haji. Perhatikan situ ya. Naam, wa man istata'a bi malihi walakin la yastati'u bi badanihi fa innahu yuwakkilu man yahujju anhu. Sebaliknya, dan barang siapa yang mampu dengan hartanya tapi tidak mampu dengan badannya, mungkin lumpuh atau sakit stroke atau stroke ya, sakit intinya sakit, nggak bisa berangkat dia, tapi hartanya melimpah. Hartanya MM-an, ya? Miliaran gitu ya. Nah, tapi nggak bisa berangkat karena badannya nggak kuat, nggak kuat tadi itu. Maka boleh dia mewakilkan kepada orang yang berhaji, tapi upayakan mencari orang yang sudah pernah haji. Nah, barakallahu fikum. Walamma kana al hajj shaqan wa baid al makan 'ala al muslimin kata beliau kemudian manakala haji itu adalah berat dan jauh tempatnya atas sebagian kaum muslimin yasrahullahu wa ja'alahu marratan wahidah fil umr ma'al istita'ah akhirnya Allah taala menjadikan memudahkan dan menjadikan dalam seumur seumur hidup sekali saja bagi yang mampu jadi haji dalam se, dalam seumur hidup kewajibannya apa? Bagi yang mampu sekali saja. Tapi boleh nggak ngulangi? Boleh nggak ngulangi? Boleh, tapi yang wajib satu. Yang pertama itu, enam seumur hidup sekali saja bagi yang mampu. Kalau belum mampu haji bagaimana? Umrah. Harganya tentunya lebih murah umrah daripada hajian itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini tidak ada unsur Allah Taala maksa itu nggak ada, karena justru Allah Taala membangun agama ini dibangun di atas apa? Yusrun. Dibangun di atas apa? Kemudian inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Nah, kemudian Allah Taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Taala menginginkan nah barakallahu fikum pada kalian kemudahan dan tidak menginginkan pada kalian kesusahan. Semua dipermudah. Bagi yang mampu untuk melaksanakan haji, silahkan tafadhal seumur hidup sekali saja. Nah, tapi kalau selebihnya sudah bukan apa? wajib tapi tapi tatawwu'. Tamam ya? Tapi tatawwu', tapi yang pertama sekali wajib. Mahum? Dan lihat. Wa mazada 'anil marrah wahidah. Wa mazada 'anil marratil wahidah dan barang siapa yang menambah haji lebih dari satu kali, fa innahu tatawwu'un. Maka itu tatawwu'. Mahum? Jadi yang, yang wajib dalam seumur hidup berapa kali, Bawahan? Sekali saja. Berikutnya apa? Tatawu'. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat berikutnya. Kama fil hadis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertantum di dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj wa fahujju artinya Rasulullah suatu ketika berkata wahai segenap manusia sungguh Allah Taala telah mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun akhirnya ada salah seorang lelaki berkata, "Aku la'amin ya Rasulullah, apakah kami harus berhaji setiap tahun wahai Rasulullah?" Fasa kata Rasulullah terdiam. Hatta qala salasan hingga orang tadi mengulangi tiga kali. Apakah setiap tahun kami haji wahai Rasulullah? Apakah hajinya itu setiap tahun wahai Rasulullah? Apa maksudnya setiap tahun sekali, setiap tahun sekali gitu atau bagaimana? sampai orang tadi mengulangi tiga kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat walam walam Nah, artinya kalau seandainya aku mengatakan iya, nistanya haji itu wajib setiap tahun sekali dan kalian nggak akan mampu. Karena apa tadi? Berat. Haji itu berat. Nah, bukan gratis istilahnya ya. Jarang sekali orang gratis haji itu. Paham ya? Kecuali orang-orang yang memang dapat keberuntungan. Paham ya? Haji itu butuh biaya, ya, butuh biaya, butuh kekuatan, butuh apa? kesehatan, enam perjuangan pengorbanan seperti itu. Paham ya? Jadi memang Rasulullah ketika ditanya, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah hajinya?" Rasulullah diam. Sampai orang tadi mengulangi berapa kali? Tiga kali. Setelah tiga kali Rasulullah baru mengatakan, tuh na'am la wajabat wala taatum Kalau seandainya aku mengatakan iya setiap tahun sekali, niscaya hukumnya wajib setiap tahun sekali. Tapi niscaya kalian enggak akan mampu karena berat, butuh biaya. Bang ya? Butuh biaya. Nah, Kita lihat berikutnya, fal hajju marratun wahidatun, maka haji itu sekali saja. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal fardhu, inilah yang wajib. Wa ma zada 'anil marrah fa huwa Dan barang siapa yang lebih daripada sekali setelah haji kok mau haji lagi enam dan punya harta yang melimpah misalkan itu tatawu paham ya jadi yang wajib berapa kali setahun dalam sekali atau sekali dalam setahun setahun dalam sekali atau sekali dalam setahun yang wajib kapan enam <laughs> barakallahu fikum enam sekali seumur hidup Paham ya? Bukan setahun sekali ya, jangan sampai keliru. Setahun sekali ya capek, bukan capek ya, hartanya. Hartanya butuh harta yang banyak. Paham ya? Seperti itu. Nah, dan Rasulullah pun mengatakan apa? Lau qultun na'am la wajabat wala la masata'tum. Enggak mampu kalian. Nah, berikutnya. Fa hadhi arkanul islami al khamsatu wal hajj maahul umrah. Dan inilah rukun Islam yang lima. Dan haji bersamanya itu ada umrah. Perhatikan baik-baik, haji itu ada bersamanya juga umrah. Paham ya? Kalau haji sendirian, haji murni itu ifrat namanya, haji ifrat. Kalau haji diiringi dengan apa? Diiringi dengan umrah sekalian berarti haji kiran. Paham ya? Kalau haji berangkat haji tapi satu kali safar sekaligus untuk umrah nanti di sana, berarti haji apa? Tamattu'. Paham ya? Itu semuanya istilah dalam ritual haji. Paham ya? Di sana rukun haji ada empat, rukun umrah ada tiga. Rukun haji ada empat, rukun umrah ada tiga. Rukun haji adalah ihram. Kemudian barakallahu fikum tawaful ifadah. Bukan tawaf yang pertama kali tawaf kudum itu bukan ya, yang ifadah yang inti. Kemudian wukuf di padang Arafah. Kemudian apa? Sa'i. Empat rukunnya. Jangan sampai keliru, empat rukunnya. Kalau umrah berapa rukunnya tadi? Tiga, enggak ada wukuf di padang Arafah ihram, kemudian tawaf, sa'i. Enggak ada apa? Enggak ada wukuf di padang Arafah. Paham maksudnya ya? Kemudian di sana nanti ada zikir-zikir yang diucapkan. Nah, barakallahu fikum setelah sampai mikot eh, perbatasan, batasan itu kemudian dia ingin melanjutkan berikutnya yaitu eh, barakallahu fikum setelah bil ihram dia nanti mengucapkan lafaz talbiyah. Apa lafaz talbiyah? Apa itu? Eh? Apa lafaz talbiyah? Apa? La haula wala quwwata illa Terus <laughs> yang jelas, yang jelas. Apa belum? Antum lafaz talbiyah ulangi. Terus <laughs> yang sempurna, yang sempurna antum. yang keras ulangi. Nah, mudah. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika laka Ulangi. Laka Innal hamda wal mulk Ewa. Hafal belum antum? Kita coba. Alhamdulillah gimana? Nanti dihafal. Paham ya? Antum ulangi. Antum hafal belum? Dihafal nanti besok setaran antum. Lafat talbiyah antum setaran, antum setaran. Ini dihafal juga ya? Antum hafal belum? Coba. La syarika kita gitu sampai situ aja. Antum sudah tadi ya? Belum? Ya. Ewa. Nah, ingat-ingat ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka. Paham ya? itu kalau dikasih harokat seperti itu kan? Ewa na'am barakallahu fikum, yang jelas itu namanya talbiyah. Dihafal itu ya itu lafaz-lafaz talbiyah. nanti hafal, Dihafal insyaallah ya, bawahan. Apa? Ya, besok setoran antum antum antum antum antum. Empat orang setoran. ya, serentak berdiri. jadi semuanya setoran talbiyah. Karena itu penting ya. Talbiyah jangan sampai keliru karena sana ada istilah-istilah talbiyah itu tadi itu. Hauqalah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. hal-hala, La ilaha illallah Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhalah. Subhanallah. Itu istilah semua itu penting ya. Harus paham ya. Hamdalah apa? Alhamdulillah itu istilah. Ada subhalah, halhalah, hauqalah, hamdalah. Eh, apa lagi? Talbiyah dari itu. Hauqalah apa? Awa. hayalah Hayya Allah ada juga hayya Allah Ada enggak? Apa itu? Terus? Ya benar benar. Benar. Anda tahu benar ini. Nah, ini istilah semuanya. Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah bismillah. Beda ya? Bismillah itu tasmiyah namanya. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Subhalah subhanallah. Halhalah la ilaha illallah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Hayya Allah tadi itu, hayya Allah salah, hayya Allah salah. Talbiyah yang disuruh hafal nanti. Paham ya? Nah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la labbaik la ka la <laughs> labbaik Allahumma labbaik, labbaik la la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Eh? Tarji' itu lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Maksudnya yang ada tak taknya itu ya. Nah, istilah-istilah kalau tarji' ya semacam tasmiyah itu ya istilah semua. Tarji' inna lillahi wa inna raji'un. Tarji' apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Talbiyah ana ulangi lagi ya. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, ini sekedar mengulangi saja, tidak masalah, yang jelas dihafalkan. Nah, barakallahu fikum istilah tadi penting ya hauqalah, hamdalah, basmalah, halhalah, sabhalah, eh, Allah Itu penting karena sekadang muncul terkadang. Ikhwani fi din azan wa azakumullah, kita lihat di sini. Wal hajju ma'ahu umrah dan haji bersamaan bersamanya itu ada umrah. Li'anna fi ba'd riwayat hadis Umar dikarenakan pada sebagian riwayat hadisnya Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu wa anta hujja wa ta'tamir dan hendaknya engkau haji dan umrah Wal umrah tusamma al hajjal al aswar Perhatikan ini, umrah dinamakan haji kecil. Umrah dinamakan apa? Dihafal. Umrah dinamakan haji kecil julukannya. Wal umrah tusamma al hajjal al aswar Dan umrah dinamakan dengan haji kecil. Summa sa'alahu anil iman. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Faqala akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Perhatikan baik-baik. Ini iman di sini maksudnya kabarkanlah kepadaku tentang rukun-rukun iman. Karena definisi iman itu nanti ada sendiri. Paham ya? Ada tersendiri definisi al-iman nanti akan kita lewati insyaallah taala. Faqala sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Jadi kesimpulannya rukun iman ada lima tempat Rukun iman ada lima atau empat? Enam. Ahsan. Rukun Islam ada empat atau tiga? Lima. Rukun Islam Satu. Itu dihafal ya. Jangan sampai enam. Jangan sampai enggak tahu ya. La ilaha illallah apa artinya? Nah. Ewa, bahasa Arabnya? la ma'budu bihaqqin illallah itu diulang-ulang terus karena enam sudah kita lewati faedahnya kullama takarrar takarrar semakin diulang-ulang semakin melekat paham ya semakin melekat di benak kita tapi kalau nggak pernah diulang-ulang ya semakin apa semakin apa lari, lari pergi paham ya diulang-ulang ya enam. kita lihat di sini. Jadi rukun iman ada enam. Fal iman huwa hadhil arkanul batinah. Fal iman maka iman Enam yaitu hadil arkanul batinah. Ini rukun-rukun yang batin. Kenapa? Karena iman berkaitan masalah apa? Hati. Al-Islam itu dikenal dengan al-amal al dhahirah amalan-amalan yang zahirah. Sedangkan al-iman dikenal dengan apa? Al-amal al-batinah, amalan-amalan yang batin. Walaupun ini ada dua ungkapan al-iman wal Islam, ada dua ungkapan, ada ada kaidah yang penting yang antum harus menghafalnya. Idza tamaa iftaraqa. Wa idza istama'a. Jadi lafaz iman dan Islam idah istama'a iftaraka. Jika bertemu berkumpul dalam satu tempat, satu tempat satu dalil misalkan, maknanya berbeda-beda. Iman itu maknanya sendiri, punya makna sendiri, Islam punya makna sendiri. Paham ya? Jadi idah istama'a iftaraka. Wa idza taraka istama'a. Tapi kalau letaknya iman dan Islam itu lafadznya dipisahkan penyebutannya, maknanya satu. Iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Paham belum? Anak ulangi sekali lagi kaidahnya. Jadi al-iman wal Islam idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Itu kaidah penting ya dihafal ya. Artinya lafaz iman dan Islam kalau disebutkan bersamaan eh, seperti hadis Jibril bersamaan ini maknanya iftaraqah, berbeda-beda. Iman maknanya ini ini, amalan-amalan batin. Islam maknanya ini ini, amalan-amalan zahir. Paham ya Jibril ini ya? Tapi kalau dipisahkan eh, maksudnya dalam satu hadis kok iman saja, iman itu mencakup makna Islam. Belum. Kemudian Islam mencakup makna iman. Contohnya Contohnya berarti yang baik ya. Jadi patokan yang antum hafal di benak antum, iman, amalan-amalan batin. Islam amalan-amalan zahir. Zahir itu yang nampak. Contohnya adalah al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki sekitar 70 sekian cabang. Iman, bayangkan. Ini sendirian enggak sekarang? Nah, kalau disebutkan lafaz iman secara sendirian berarti maknanya Islam juga di dalamnya. Buktinya mana? Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Iman itu yang paling afdal cabang keimanan yang paling abdal ucapan apa? La ilaha illallah. Nah, ucapan la ilaha illallah itu amalan batin atau zahir? Hah? Batin atau zahir? Atau mengucapkan la ilaha illallah itu zahir atau batin? Zahir nampak. Masuk dalamnya Islam. Paham belum? Ini yang bisa memahami hanya orang-orang yang paham saja ini ya. Kalau orang-orang yang enggak paham dikatakan belum paham. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Sekarang iman itu ketika disendirikan, makna iman itu juga Islam. Karena mengandung di dalamnya amalan-amalan apa? Dohir juga. Seperti tadi itu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki sekitar 70 sekian cabang. Fa'alaha cabang keimanan yang paling tinggi apa? Qaulu la ilallah. ucapan la ilallah. Ternyata ucapan la ilallah itu amalan apa? Dohir. Islam bukan? Masuk dalam iman juga. Karena apa? Ida iftaraqa istama'a. Jika penyebutan iman dan Islam dipisahkan maknanya justru maknanya justru apa? bersatu. Iman itu Islam, Islam itu iman. Itu kalau dipisahkan. Tapi kalau disebutkan bersatu, eh, barakallahu fikum, disebutkan dalam satu tempat seperti hadis Jibril, dalam hadis Jibril disebutkan iman dan Islam kan? Nah, itu maknanya beda-beda. Islam itu maknanya sendiri, iman maknanya sendiri. Paham belum? kok adanya. Ewa. Nah, kemudian setelah mengucapkan fa'alaha qaulul la ilallah, nah kemudian wa adnaha imatatul adza tarik, Dan yang paling rendah cabang keimanan menghilangkan rintangan-rintangan gangguan dari jalan. Menghilangkan pakai apa? Amalan apa menghilangkan rintangan dari jalan? Amalan apa? Berarti menghilangkan diam ini. Antum kalau menghilangkan batu duri di jalan itu pakai apa? Pakai apa? Pakai hati. Pakai apa? Dohir pakai tangan. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Antum pakai tangan itu dohir-dohir itu yang nampak. Dohir itu yang nampak. Jadi antum menghilangkan batu duri di tengah jalan yang ganggu orang itu pakai apa? Eh, dohir. Islam bukan? Islam. Baru apa? Baru wal haya'u syu'batun iman. Dan rasa malu itu termasuk cabang daripada keimanan amalan batin. Maaf insyaallah ya. Jadi kaidah tadi jangan sampai tidak paham. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Mafhum atraman? Mafhum? Ya, na'am barakallahu fi. Seperti itu. Jadi kaidah penting itu ya. Nah, seperti definisi eh nah albir wa taqwa, definisi na'am barakallahu fikum eh at-taubah dan juga apa? Al-maghfirah atau yang semisalnya itu semuanya terkadang seperti itu kaidahnya. Paham ya? Seperti itu, na'am. Ikhwani fi din azani azakumullah. Kita lihat wa huwa fil lughah, sedangkan iman secara bahasa adalah at-tasdiqul jazim alladhi la ya'tarihi syakkun. Pembenaran yang pasti. Pembenaran yang apa? Pasti. Yang harus yang tidak ada apa? Tidak diiringi oleh rasa ragu. Itu namanya apa? Iman. Namanya yakin itu sebenarnya ya. Jadi iman secara bahasa adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti pembenaran yang sangat kuat eh, yang apa yang layak tarihi syakun yang tidak ada rasa ragu mengiringinya maksudnya pembenaran yang sangat kuat pembenaran yang pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya itu. itu iman secara apa bahasa nah secara syariat bagaimana sudah kita hafal semuanya jadi tugasnya yang belum menghafal definisi iman tugasnya ada dua talbiyah sama definisi iman ini jadi iman secara istilah apa? Nutqun bil lisan. Wa i'tiqadun bil janan. Wa amalun bil bil jawarihi wal arkan. Wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, paham soalnya ya? Itu definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebutkan. Langsung bertambah itu. Kalau belum hafal, besok dihafalkan. Definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, sebutkan dengan suara yang keras. Nah, barakallahu fikum. Jadi, nutqun bilisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, wa yazidu bit ta'ah wa yanqusul ma'siyah. Paham ya? Nah yazid bit yazid bit ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Mahum ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi definisi tersebut dihafal karena definisi iman itu macam-macam. Yang benar hanya satu, yaitu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham ya? Definisinya nanti orang-orang Murji'ah lain lagi. Orang-orang nah barakallahu fikum dari kalangan Khawarij tambah ekstrim lagi mengenai apa masalah iman. Paham ya? Jadi iman harus ada ucapan, keyakinan, amalan. Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan berkurang dengan kemaksiatan. Paham ya? Ayo mah ditulis, paham ya? Jadi iman itu diucapkan dengan apa? Lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Ditulis nanti ya. Bertambah dengan apa? Ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu tulis definisi iman, dihafal. Nah, barakallahu fikum upayakan besok dengan bahasa Arabnya, paham ya? atau dihafal dihafal tuh Coba sebutkan. Nah, enggak masalah semakna. Paham ya? Nutqun bilisan wa i'tiqadun bil qalb. Paham ya? Wa amalun bil jawarih wa yazid bit ta'ah wa al ma'siyah. Mahum ya? Ayo na'am antum? Naam. Paham ya? Seperti itu. Wa yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah ay yazid bi taatillah taatur rahman ya sama aja ya. Nah kemudian wayang kusul ma'siyatir rahman ya, sama dengan bimaksatillah. Paham ya? Nah, seperti itu. Ikhwani fi din azza wajallakumullah, jangan sampai enggak tahu definisinya. Antum sudah hafal sekarang? Ulangi. Wa amalun Apa? Wa yazidu. Naam. Sudah hafal ya? Dimutkinkan karena definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah itulah definisi yang tepat. Fahuwa qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa 'amalun bil jawarih, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naam. Maksudnya iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dihafal ya? Ayo na'am. Hada huwal imanu 'inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah iman menurut ahli sunnah wal jamaah, khilafan lil murji'ah. Eh, dalam rangka menyelisih murji'ah. Karena murji'ah itu kelompok sesat walaupun berbeda-beda enam jenisnya. Ada murji'atul fuqaha, murji'atul jahmiyah, murji'atul karamiyah. Itu semuanya tetap meyakini bahwasanya amalan bukan bagian dari keimanan. Hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, dalam rangka menyelisih Murji'ah. Menurut Murji'ah, keimanan seorang stabil. Menurut kelompok Murji'ah ini, imannya seorang apa? Stabil. Stabil itu maksudnya apa? Maksudnya itu enggak berkurang sama sekali. Antum bermaksiat. Bermaksiat, minum khamr, berjudi misalkan, itu enggak pengaruh sama sekali, imannya sempurna. Bahkan sebagian mereka mengatakan seperti imannya Jibril dan Mikail, bayangkan. Allah musta'an. Itu kelompok Murji'ah. Enak kan? eh, antum maksiat, minum khamr, berjudi imannya sempurna. Imannya sempurna nggak berkurang, enak kan? Menurut mereka enak. Paham ya? Tapi nanti balasannya di akhirat ngeri. Neraka. Paham ya? Bagaimana? Iman kok dikatakan stabil? Iman tuh bisa naik, bisa turun. Paham ya? Naik bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan turun berkurang dengan kemaksiatan na'am barakallahu fikum yang dia lakukan. Apa maksudnya ya? Ewan na'am barakallahu fikum jangan sampai seperti orang-orang murji'ah jadi orang-orang Murji'ah itu kelompok sesat. Na'am barakallahu fikum. Naam yang mereka apa? Naam akharu al-amal min mustamal iman. Eh? Jadi mereka itu barakallahu fikum meninggalkan amalan dari definisi iman. Jadi iman itu enggak perlu amalan. Eh, murjiah tiga tadi ya. Murjiatul fuqaha, murjiatul karamiyah, murjiatul jahmiyah. Intinya apa? Amalan bukan masuk dari amalan bukan termasuk bagian dari iman. ya Bapak ya? Ada yang mengatakan iman itu cukup diucapkan saja. Paham ya? Ada yang mengatakan enggak, hati cukup. Yang penting itu hatinya Mas katanya. Ini jelek-jelek kayak gini yang penting hatinya katanya. Paham ya? Minum khamar, berjudi, mabuk-mabukan enggak masalah, yang penting hatinya. Ini juga kelompok Murji'ah. Paham ya? Kena pemikiran Murji'ah. Yang ketiga bergaya dia. Nah, kalau cuman hati tok ya enggak bisa. Hati ya harus diucapkan tapi nggak perlu amalan. Paham ya? Jadi tiga kelompok itu semuanya masih menyatakan amalan bukan bagian dari keimanan itu sangat keliru. Kita lihat. Alladzina yaqulun, yaitu orang-orang yang mereka mengatakan al-imanu huwa tasdiqu bil qalb aw tasdiqu bil qalb wa nutqu bil lisan faqat wa la yadkhulul amalu fihi. Yaitu orang-orang yang mereka mengatakan iman itu adalah pembenaran dengan hati. Naam atau pembenaran dengan hati dan diucapkan dengan lisan saja tidak masuk padanya amalan sama sekali. Jadi beriman itu enggak butuh amalan. Antum mengucap-mengucapkan tuh billah, aku beriman kepada Allah taala, mau berjudi, minum khamer, mabu-mabuan imannya sempurna. Menurut kelompok Murji'ah tadi. Keliru enggak nih? Keliru. Yang benar imannya orang itu stabil enggak? Sempurna enggak? Sempurna terus gitu. Yang benar imannya seorang itu sempurna terus, stabil gitu, enggak pernah berkurang, enggak pernah bertambah, atau sempurna terus atau bagaimana yang benar? Berkurang dan bertambah. Asan, berkurang dengan bertambah dengan ketaatan. Paham ya? Nah, perhatikan Bapak ya. Jadi imannya seseorang itu tidak stabil, tapi bertambah dan berkurang. Mahfum hadir. Bertambah dengan apa tadi? Allah musta'an. Allah musta'an. Bertambah dengan apa? Maksiatan. Antum ber, bermaksiat malah tambah imannya itu. Jangan kebalik, bertambah dengan bertambah dengan ketaatan, jangan dibolak-balik. Berkurang dengan <laughs> Jangan dibolak-balik ya, diulang diulang jangan antum jangan tertawa, antum juga kadang sama aja. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Nah, jadi bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jangan terbolak-balik. Santai aja, yang penting bisa, deh. Santai aja. Nah, santai aja ya. Yang penting bisa. Jadi imannya seseorang itu stabil enggak? Bertambah enggak? Berkurang enggak? Ewa. Bertambah dengan apa, Talha? Berkurang dengan? Nah, kita lihat. Kelompok apa tadi yang mengatakan imannya orang itu stabil, sempurna terus? Kelompok apa tadi? apa? Murji'ah. Berikutnya. Hada qaulun mardudun ini ucapan yang tertolak. Fala budda minal amal harus amalan itu. Wala yakunul insanu mu'minan bidunil amal. Dan seseorang tidak dikatakan beriman tanpa amalan. Hatta walau saddaqa biqalbihi walaupun dia membenarkan dengan hatinya. Walau nataqa bilisanih walaupun dia mengucapkan dengan lisannya. Walam yakum bil amal dalam keadaan dia tidak menegakkan amalan walaisa lahu yang yamna'uhu padahal dia tidak punya udur, tidak punya alasan yang menghalang-halangi dia untuk beramal, falaisa mukminin maka dia tidak dikatakan mukmin. Paham ya? Orang mukmin harus apa? Mengucapkan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya dan mengamalkan dengan anggota badannya. Jadi imannya seseorang itu tidak stabil. Paham ya? Bisa berkurang, bisa bertambah bertambah dengan apa? Nah, berkurang dengan nah, benar sudah. Om ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Nanti kalau belum tercatat dicatat ya. Catat faedah penting itu ya. Naam. Li'anna Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dzakaral imana makrunan bil amal. Menyebutkan masalah iman dengan diiringi dengan apa? Amalan. Fi katsirin ayat di dalam berbagai macam ayat. Banyak sekali disebut dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala apa? menggabungkan antara iman dengan amalan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Walam yaktasir ala dzikril iman faqat dan Allah Taala tidak mencukupkan menyebutkan iman saja. Allah Taala Allah Taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Perhatikan baik-baik ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum. Hatinya wajilat apa wajilat? eh? merasa takut, merasa bergetar, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau mendengar enam ayat-ayat Allah. Bang ya? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan terhadap orang-orang beriman tersebut sebuah ayat atau ayat-ayat Allah taala justru semakin bertambah apa? imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dan mereka adalah orang-orang yang menginfakkan rezeki-rezeki yang kami berikan kepada mereka. Masih menginfakkan harta-harta yang ada pada diri mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka-mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi kriteria ciri-ciri orang-orang yang benar-benar beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah taala hatinya merasa takut dan bergetar. Bergetar dalam artian karena takut tadi itu. Paham ya? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah imannya. Kesimpulannya semua dalil, ini kok kaidah juga ya. Nam semua dalil yang menunjukkan iman itu bertambah menunjukkan pula iman itu berkurang. Apa sebaliknya, semua dalil yang menunjukkan iman itu berkurang, iman itu juga bertambah. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fabilisane fa ilm yastate fa biqalbihi wa iman. Ini berarti dalil menunjukkan iman itu apa? Naik dan turun. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka ingkarilah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya keimanan. Berarti iman itu bisa lemah, bisa naam, bisa bertambah. Paham ya? Hadisnya siapa tadi itu? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Ruwahu Muslimun. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Siapa namanya? Talha Abu Sa'id Al-Khudri siapa namanya? Hah? Siapa namanya? Sudah kita lewati semuanya. Antum? Ewa Sa'ad bin Malik bin Sinan. Paham ya? Jangan sampai Nah, barakallahu fikum terlupakan Sa'ad bin Malik bin Sinan. Siapa? Siapa itu ya. Nama Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan. Radhiyallahu anhu. Ingat ya, semua dalil yang menunjukkan berkurangnya keimanan itu menunjukkan juga apa? Bahwasanya iman itu bertambah. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah barakallahu fikum. Nah, perhatikan baik-baik. Dan sebaliknya semua dalil yang menunjukkan iman itu bertambah menunjukkan pula iman itu berkurang. Pahami baik-baik ya, pahami baik-baik. Ngam karena itu penting ya, biar nanti anu enggak kebingungan mana dalilnya, mana dalilnya. Ya udah, tinggal ngapal satu dalil misalkan bahwasanya iman itu bertambah itu menunjukkan pula iman itu berkurang. Karena kalau stabil nggak mungkin bertambah itu loh. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Nah, kita lihat. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billah." wa rasulih perhatikan summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan rasulnya kemudian mereka tidak ragu tidak bimbang dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala ulaika humus shadiqun mereka adalah orang-orang yang jujur imannya. Mahum salah ya? Ini menunjukkan bahwasannya apa? Iman itu naik dan turun. Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Berkurang dengan na'am. maaf soalnya ya? Ikhwani fi dina azdani wa zakumullah. Wa fin hadithi anna nabiya saw qal. Jadi dalam hadis masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah." Perhatian baik-baik. Iman itu memiliki sekitar 73 sampai 79 sekian cabang atau 63 sampai sekitar 69 cabang. Paham ya? Bid'ah itu bilangan berapa sampai berapa? 6 3 sampai 9. Jadi kalau bid'un wa sab'un kurang lebihnya 73 sampai 79 cabang. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bayhaqi punya karangan namanya Syu'abul Iman, ya enggak? Nah, barakallahu fikum cabang-cabang keimanan. Paham ya? Cabang-cabang keimanan karena iman itu bercabang-cabang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Dan yang paling afdal, yang paling tinggi dari cabang keimanan tersebut qaulul la ilaha illallah. Adalah ucapan apa? Ucapan la ilaha illallah. Ini amalan zahir atau amalan batin ini? Ucapan Allah, amalan batin atau zahir? Zahir kan nampak. Paham ya? Nampak. Kemudian wa adnaha dan cabang keimanan yang paling rendah imatatul ada 'anit tariq, yaitu menghilangkan rintangan-rintangan, gangguan-gangguan dari jalan, menghilangkan rintangan-rintangan, gangguan-gangguan dari jalan, amalan dohir atau batin. Amalan dohir atau batin, dohir itu yang nampak, batin itu yang nggak nampak. Antum menghilangkan gangguan di jalan, ada batu, ada duri, ada kaca pecah, antum hilangkan, pakai apa biasanya? Pakai tangan itu ya. Pakai itu amalan dohir atau batin berarti? Dohir. Paham ya? Amalan batin itu amalan dalam hati enggak nampak. Nah, yang terakhir ini, wal haya'u syu'batun iman. Dan rasa malu itu cabang dari keimanan. Rasa malu amalan dohir atau batin? Hah? Zahir? Aslinya haya itu barakallahu fikum amalan batin. Cuman dari barakallahu fikum sifat haya, sifat malu tersebut muncullah nampak di dohirnya. Terkadang seperti itu. Paham ya? Illa amalan batin dia tuh haya itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum oleh karena itu Rasulullah mengatakan namdahu, biarkan orang yang malu itu biarkan. Fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya rasa malu itu tidaklah datang kecuali kebaikan. Tapi malu dalam masalah apa? Malu dalam perkara-perkara yang wajar untuk dia malu. Tapi kalau perkara-perkara yang berkaitan masalah ilmu, masalah agama, masalah kebaikan, justru malah kita dilarang malu, harus berani bertanya harus berani menanyakan perkara yang dia tidak tidak fahami. Oleh karena itu innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Jadi kalau kebenaran ya harus tanyakan. Nah, sesat apa namanya itu? Malu bertanya sesat di Sesat di mana? Masjid di mana? Sesat di jalan. Namanya malu bertanya sesat di jalan. Nah, malu bertanya setelah di jalan. Nah, barakallahu fikum. Antum misalkan mau pulang ke jalan kali urang, nggak tahu jalannya mana, malu-malu bertanya. Padahal kalau malu, kalau tanya orang tahu rumahnya oh sana rumahnya. Antum diam aja. Jalan terus. Antum mau ke eh, jalan kali urang malah ke timur terus sana. Sesat nggak dari jalan? Ayo, nah, malu bertanya setelah di jalan. Maksudnya itu dalam perkara yang benar, perkara al-haq itu nggak boleh malu bertanya. Tanya. Nah, oleh karena itu barakallahu fiikum habibakumullah. Nah, salah seorang wanita sahabiah, ya, wanita sahabat yang waktu itu Nam punya iskal bertanya kepada Rasulullah SAW padahal perkara yang kalau kita perhatikan perkara yang malu aslinya orang untuk menanyakannya masalah apa Mas, masalah mandi junub Mam ya orang yang mimpi basah karena yang nanya perempuan nah yang nanya perempuan seharusnya malu kan tapi karena kebenaran nggak malu Tanya ya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Perhatikan, perhatikan. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat? Apakah apakah perempuan itu wajib mandi apabila mandi basah? Kata Rasulullah, "Na'am." Iya, idza ra'atil ma' apabila melihat air. Maksudnya melihat air mani. Na'am barakallahu fikum baik dalam keadaan basah maupun kering yang jelas. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Syahidnya di situ adalah apa? Yang namanya kebenaran al-haq itu enggak boleh apa? Enggak boleh malu Paham ya? Enggak boleh malu. Tanya, fasalu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlu dzikir, ahlul ilm jika kalian benar-benar tidak tahu. Kita lihat ini yang terakhir. Hadal haditsu fihi anna al-imana Hadis ini di dalamnya ada penjelasan bahwasanya iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu ada ucapan, ada keyakinan dan ada amalan. Li'annahu qala karena Rasulullah mengatakan afdaluha qaulun la ilaha illallah hadza qaulun lisan. Karena yang paling afdal ucapan apa? Ucapan la ilaha illallah itu ucapan dengan lisan. La ilaha illallah apa artinya? Bahasa Arabnya? La ma'budu bihaqqin illallah. Wa adnaha imatatul adhan at-tariq. Dan yang paling rendahnya adalah menghilangkan gangguan rintangan dari jalan. Gangguan yang ada di jalan, Khidir. Gangguan yang ada di jalan itu yang termasuk cabang dari keimanan menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Contohnya apa gangguan yang ada jalan? Contohnya apa? Contohnya apa, tuh Eh? Ayo yang mana? Ayo pelang itu. Ayo mana? Antum misalnya mau lewat rel kereta api ada kayu. Itu antum hilangkan itu. Atau yang mana kayu yang mana? Yang mana antum? Hah? Kayu yang apa? Berpaku. Intinya menghilangkan gangguan dari jalan itu sesuatu yang mengganggu. Mungkin kayu besar, roboh, antum mampu untuk menghilangkan, hilangkan. Potong, digergaji. Atau misalkan pecah-pecahan kaca, mampu menghilangkan, menghilangkan. Termasuk tambah keimanan. Paham ya? Adapun kalau Naam barakallahu fikum kayu-kayu yang dipasang untuk karena keamanan misalnya itu bukan masuk dalam hadis ini. Apalagi polisi tidur atau bongkar itu. Nah, itu hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai keliru ya. Karena maksud menghilangkan rintangan gangguan dari jalan ini maksudnya menghilangkan sesuatu yang memang mengganggu manusia. Paham ya? Seperti duri, durian. Tahu duri durian antum? Tahu? Eh, nah, apa itu duri durian? Ya duri-duri itu yang ada. Paham ya? Nah, duri-durian itu masih duri-duri yang ada itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat ini yang terakhir, afan ya karena sambungannya. Wa hadza amalun, ini adalah amalan. Jadi menghilangkan rintangan dari jalan adalah amalan. Wal haya'u syu'batun iman dan rasa malu itu adalah cabang daripada keimanan. Wa hadza fil qalb, ini letaknya dalam hati. Ya kan, rasa malu letaknya di dalam hati. Karena kalau enggak punya malu itu nampak terkadang. Paham ya? Oleh karena itu rasa malu itu walaupun letaknya di hati, tapi terkadang muncul dan nampak pada wajah atau dengan gerak-gerik orang yang punya rasa malu tersebut. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu pernah dikisahkan ketika zaman Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, naam ketika beliau mengundang sebagian para santri untuk makan, naam barakallahu fikum, sebagian mereka malu-malu. Nah, naam kemudian Syekh Mubil mengatakan, "Kul wastahi." Makanlah dan malulah. Maksudnya itu bukan makan aja enggak usah malu-malu. Paham ya? Orang-orang bilang gitu kan, makan aja enggak usah malu-malu. Malu biarin, malu tapi tetap makan itu loh. Maksudnya, nah bahwasanya menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita makan tuh menghilangkan justru kita nggak punya rasa malu sama sekali jangan. Rasa malu tetap ada tapi makan. Paham maksudnya ya? Namkul wastahi maksudnya makanlah dan dan malulah gitu loh. Paham ya? Jangan makan aja semuanya enggak usah malu-malu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, malu enggak masalah tapi makan makan aja. Paham ya? Seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang sudah terlanjur dan enggak masalah berikutnya upayakan bisa dibenahi dan diluruskan berikutnya wa hadza fil qalb ini dalam hati fadalla ala anna al imana yatakawwanu min hadhil umur as-salasah ini menunjukkan bahwasanya keimanan enam terkumpul padanya tiga perkara keimanan terkumpul padanya tiga perkara apa itu ayo diucapkan dengan lisan diyakini dengan hati diamalkan dengan anggota badan. Harus itu ya. Jangan cuman iman aku berkata atau aku beriman atau meyakini enggak cukup. Amalan itu yang paling penting. Amalan harus ditunaikan. Faman tarakal amala nihaiyan wa lam ya'mal ma'a qudratihi 'ala dzalik wa imkaniyatil 'amal fa innahu laysa bimu'min hati-hati. Maka barang siapa yang meninggalkan amalan nam secara total dan tidak mau beramal padahal dia mampu dan memungkinkan untuk beramal maka ini tidak dikatakan mukmin. Jadi orang yang bermu, yang beriman itu harus mengamalkan. Jadi tahu itu benar diamalkan, bukan tahu tok gitu ya. Kalau cuma tahu tok banyak orang yang tahu kebenaran tapi itu mengamalkannya. Nah itu penting ya. Nah, tahu misalkan barakallahu fiikum hidakumullah, riba itu haram, ya jauh-jauh jangan malah nyimpan uang di bank. Paham ya? Kemudian minjam uang di bank, nabung di bank. Sudah tahu bank itu apa? Tempat ritual haram, tempat ritual apa? ritual ribawiyah. Apakah enggak ingat dengan sabda Rasulullah laknat bagi orang-orang yang makan harta riba, kok masih aja ikut andir melestarikan bangunan yang dipakai untuk ritual riba? Hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Darurat itu ada aturannya. Ini kan darurat Ustaz. Uangnya 10 ribu taruh di bank. Daruratnya apa? Mana daruratnya? Daruratnya mana? 10 juta taruh di bank. Paham ya? Kalau orang itu berpikir punya akal yang panjang yang ingin selamat itu selamat dunia dan akhiratnya. Bukan dunia saja, kan biar aman Ustaz. Aman dunia dan akhirat yang kita cari. Terus bagaimana solusinya? Solusinya kalau dia itu berpikir dan uangnya cukup untuk dibelikan sesuatu yang bisa disimpan, simpan. Mungkin emas batangan, satu. Yang kedua, tanah. Beli tanah, tempat strategis, sertifikat, dah bismillah. Insya Allah taala yang namanya tanah itu kalau tempatnya tepat, itu semakin hari semakin bertambah harganya. Tapi kalau dia nggak mau pikir panjang seperti itu, taruh di bank, taruh di bank, akhirnya ikut melestarikan apa? Budaya ritual ribawiyah. Hati-hati, ancamannya berat. Ancamannya Allah Taala telah memberikan ancaman dalam al Quran Al Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika enggak mau ngerjakan sudah tahu riba kok malah senang saja. Sudah tahu riba malah dia senang. Eh, barang siapa yang ingin menyetorkan uang-uang riba tafadhal kirim ke rekening ini dan itu, senang dengan riba hati-hati. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya siapa yang berani? Kalau udah perang melawan Allah dan Rasulnya siapa yang menang kira-kira? Kalah, enggak ada yang berani. Oleh karena itu ritual ribawiyah dihindari semaksimal mungkin. Jual beli offline, online. Paham ya? Atau yang semisalnya hindari riba, hindari apa penipuan. Karena sangat berbahaya sekali ya. Riba itu enggak ada barokahnya sama sekali. Enggak menang Ustaz kalau enggak apa kita enggak pakai uang riba nanti masjidnya enggak dibangun. Bangun masjid pakai uang yang halal. Pakai uang yang halal, yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Intinya barakallahu fikum amalan jangan ditinggalkan. Hanya nah barakallahu fikum sekedar meyakini dan mengucapkan belum nam dikatakan dia mukmin. Diucapkan, diyakini, diamalkan. Yang terakhir barakallahu fikum fa innahu laysa mu'min amma man taraka ba'dul amal. Adapun yang meninggalkan sebagian amalan, fa hadza qad yakunu kafiran bisa jadi dia kafir. Nah, salat enggak mau, zakat enggak mau, puasa enggak mau, tapi dia mengatakan aku mukmin kok. Nah, itu bisa jadi tingkatannya kepada kekufuran wal a'yad billah. Wa qad yakunu iman bisa jadi apa dia dikatakan apa orang yang berkurang keimanannya, pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar itu enggak kafir. Pelaku dosa besar itu tidak apa? Tidak kafir. Faida tarokas taraka bahwa kafir. Apabila dia meninggalkan salat maka dia kafir. Kama fil ahadits wal ayat sebagaimana yang tertantum dalam hadis dan juga ayat, amma idza taraka syai'an minal a'mal ghairas shalah. Adapun meninggalkan sesuatu dari amalan-amalan selain salat, fa innahu yakunu mu'minan naqisal iman maka dia dikatakan mukmin berkurang keimanannya ka ashabil kabair allati duna syirki seperti pelaku-pelaku dosa besar yang dosa besar tersebut masih di bawah kesyirikan sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin